إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سمي يا بشير Wahai yang maha mendengar Wahai yang maha menatap Berkahi majlis ini ya Allah Jadikan majlis ini majlis Engkau singkapkan hati-hati yang tertutup Engkau buka hati yang terkunci Engkau cahayai hati yang gelap Engkau lembutkan hati yang keras membatu Engkau sembuhkan hati-hati yang berpenyakit Engkau kokohkan hati yang masih lemah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal adha binuri syamsik abadan abada birahmatiki ya arhamar rahimin amin ya Allah ya karim Hadirin Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat ingat dalam kesendirian dalam keramaian sedang bangun maupun sedang tertidur beda dengan kita Rasulullah adalah seorang yang benar-benar sempurna tauhidnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah tidak menuhankan apapun sehalus apapun. Dunia tidak ada apa-apanya. Rasulullah tidak bangga dengan adanya dunia, tidak takut kehilangan dunia tidak ada cinta sedikit pun walaupun dunia akan diberi tidak berminat. Dan Rasulullah ringan saja melepas dunia di tangannya. Walaupun ada selembah kambing, biri-biri sekejap bisa dibagikan tanpa sisa. Walaupun punya bernampan-nampan emas sekejap bisa dibagikan tanpa bersisa. Apalagi di bulan Ramadan Beliau seperti angin dalam amal solehnya Rasulullah tidak punya istana Tidak juga menggunakan singasana Tidak dengan pakaian bertabur tanda jasa Juga tidak menggunakan mahkota Beliau sangat bersahaja Tauhid akan membuat dunia ini lumpuh di hati Tidak ada apa-apanya Rasulullah seorang yang sempurna tauhidnya sehingga beliau ikhlas melakukan apapun lillahi ta'ala tidak ada di hatinya tersembunyi ingin dipuji ingin diakui, dihargai untuk kepentingan pribadi kalaupun syahadat disatukan ada nama beliau ini karena perintah Allah Beliau tidak senang kecuali senang yang disenangi Allah Beliau benci apa yang dibenci Allah Tidak ada yang beliau lakukan kecuali hanya karena Allah Maka beliau dihina, dicaci, difitnah, dijauhi, diancam, diboykot Dilempari kotoran unta bahkan diusir dari kampungnya Diperangi Beliau sangat kuat menghadapi semua beban ini karena beliau ikhlas. Semakin ikhlas semakin kuat. Bukti bahwa Rasulullah tauhidnya sempurna adalah tahan menghadapi cobaan sedahsyat apapun. Karena tidak akan ada orang yang tahan menghadapi ujian kecuali orang yang paling yakin dengan ketauhidannya. Para pecinta dunia berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam optimis karena yakin dengan apapun yang Allah janjikan. Allah la yukliful mi'ad. Allah eh, Rasul yakin dengan janji Allah itu pasti. Oleh karena itu tidak ragu dalam sepahit apapun kalau Allah janji nolong pasti itu. Jadi Rasul sangat optimis. Seberat apapun, sepahit apapun, serumit apapun, andalan Rasul adalah Allah. Rasulullah SAW adalah seorang yang sempurna tauhidnya sehingga beliau terpelihara sampai sekecil apapun karena orang yang tahu persis Allah melihat, mendengar, menyaksikan pasti akan sangat jaga diri orang yang tauhidnya sempurna tidak pernah takut oleh siapapun, oleh apapun karena setiap yang ditakuti pasti ada dalam genggaman Allah. Bisa terbayang hadirin? Kesempurnaan tauhidlah yang membuat seseorang kuat, tangguh, ulet, sabar, tidak mengenal menyerah, tulus, indah akhlaknya, tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah terus mengajarkan tauhid selama di Mekah. Dan ketika hijrah bukti tauhid tinggalkan harta ngejar Allah saja dan dicukupi semuanya salah satu ilmu tauhidnya adalah al amin Allah yang maha mengetahui di dalam Al-Quran 150 kali kurang lebih yang berkaitan dengan Allah maha mengetahui Wa kafa billahi alima. Sebetulnya bagi kita cukuplah Allah yang mengetahui. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Siapapun yang merasa Allah mengetahui segala sesuatu, maka orang tersebut akan jauh lebih tenang. Apakah Allah tahu rezeki kita di mana? Tolong dijawab. Tahu tidak? Siapa yang menguasai rezeki kita? Apakah Allah tahu keperluan kita? Tahu? Siapa yang menciptakan keperluan kita? Allah. Allah yang menciptakan perut kita dan Allah yang menciptakan lapar Allah juga yang menciptakan makanan maksudnya supaya di dalam lapar kita ingat Allah dalam mencari isi perut kita dekati Allah kalau kenyang puji Allah jadi amal ibadah Allah menciptakan paru-paru kita tidak mengerti tentang paru-paru kita Allah ciptakan juga udara gratis karena Allah maha tahu kekuat bayar kita kalau seleter udara seribu, kita sudah jarang nafas. Allah maha tahu rezeki kita. Makanya tubuh kita 70% air yang menciptakan tubuh ini siapa? Allah. Kita puluhan tahun hidup jarang mikir air. Padahal air lebih lebih penting daripada makan. Tidak ada makanan kita bisa tahan puluhan hari. Tidak ada air hanya beberapa hari. Tidak ada nafas beberapa menit. Ya. Jarang kita memikirkan kita harus bernafas anak-anak. Kita harus cari nafkah untuk nafas tidak. Kita makan saja. Ada mirip kambing Air lebih penting. Tidak ada air, darah kita ini selnya air. Sel tubuh kita ini lebih banyak airnya. Otak apalagi. Kurang air bisa error kita ini. Tapi karena Allah Maha tahu cukup saja walaupun jarang ingat, ya kan? Benar? Masih ingat tentang kuku? Saya suka sekali cerita ini. Allah Maha tahu karena Dia yang menciptakan kuku dan Allah memerintahkan kita potong kuku dan kuku tidak dibuat sakit oleh Allah. Coba kalau setiap kuku ada saraf sakitnya. Bisa dibayangkan hari Jumat adalah hari derita. Di kelas anak-anak menjerit semuanya. Dan untung kuku tidak mengeluarkan darah ya. Bagaimana kalau setiap kuku digunting muncrat darahnya? Mengerikan. Allah mendesain dengan sempurna. Lebih dramatis lagi rambut. Tidak ada satu helai pun rambut ini pakai sel saraf sakit. Karena Allah tahu persis apa yang dia ciptakan. Kalau Allah ciptakan rambut memanjang dan sakit, bisa bayangkan tukang cukur seperti apa. Diikat alat-alatnya, dirantai dibekem karena jeritan dan untung tiap rambut tidak mengeluarkan darah coba kalau dicukur berdarah mengerikan sekali Allah menciptakan segalanya dengan sempurna yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Surat Ar-Rum ayat 54 Saya akan bacakan beberapa ayat-ayat ringkas Bahwa Allah maha mengetahui segala-galanya Inna Allah bima ya'maluna muhito. Surat Ali Imran ayat 120. Inna Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya pengetahuan Robku, Tuhanku, meliputi apapun yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 92 barusan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apapun yang mereka kerjakan. Semua yang dilakukan Allah tahu. Nah, saudaraku sekalian, ya'lamu qaina. Allah Maha mengetahui semua khianat khainatal ayun, khianat mata wa ma yukhfi sudur dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi setiap lirikan-lirikan mata Allah pasti tahu setiap lirikan dan tahu niat dibalik setiap lirikan. Boleh penampilan soleh, manggut, manggutnya sambil ceramah. Oh iya iya, padahal Allah tahu nih lirikan-lirikan palsu, tidak ada yang tersembunyi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Wanaklamu dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya wa akrobu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya jadi tidak bisa bohong sama sekali gitu seumur hidup itu kukunya jangan digini-gini nanti diijabah seumur hidup gini terus jangan setiap gerakan tubuh kita ini pasti dilihat oleh Allah ya kan kalau kita biasa pulpen ceklak cekluk ceklak cekluk ini kan benar-benar dihitung oleh Allah dan diijabah nanti seumur hidup ceklak cekluk mau atau sedang duduk begini tiba-tiba kukunya ke jempol kaki yang hitam tuh koreng koreng cium gitu Allah tahu kan pasti tahu gimana kalau diijabah seumur-umur nyari jempol eh, kendalikan ya kendalikan tangan kita kendalikan harus terkendali bagaimana mengendalikan orang lain kalau mengendalikan diri sendiri aja susah jadi saudaraku sekalian semuanya diketahui Allah tahu isi hati Allah tahu lirikan mata wallahu ya'lamu ma tusirru tusirruna wa ma tu'linun dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apapun yang kamu lahirkan. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata, semuanya nyata. Dan bukan hanya kita yang diketahui oleh Allah. Semua rapat orang Yahudi, rapat para penjahat, yang sekarang ini lagi rapat mau garong ini yang mau merencanakan ngambil sendal Allah juga tahu lari kemana Allah maha tahu yang datang ke sini boncengan dengan yang bukan muhrimnya Allah tahu Waduh, jadi bagaimana? Ah? pulangnya diturunkan di mana? Ya, ya tanggung jawab saudara ya. Sudah nanti min pinjam kardus ke sana sebagai hijab. Halo tahu maksud rem dan gas yang tidak pada tempatnya ya. Kenapa milih jalan Renjul? Halo tahu. Ini serius hadirin ya. Halo tahu persis semua siasat, semua strategi semua kepalsuan ya enggak Allah tahu setiap SMS yang ditulis dan mudah bagi Allah membuat salah alamat tidak sulit bagi Allah Allah menyaksikan semua maksiat orang yang pacaran demi Allah semuanya nyata disaksikan oleh Allah dan juga para malaikat jadi tidak ada yang tersembunyi sama sekali Nah begitulah sekarang yang Tolong yang surat Al-An'am Mana Ustaz Fuad Surat Al-An'am 59 Surat Al eh, surat Luqman 34 Dan surat Ar-Radu ayat 8, 9, 8 dan 9 Coba silakan Ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya selain dialah Allah sendiri. dan dia mengetahui apapun yang ada di daratan dan dia mengetahui apapun yang ada di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dialah Allah mengetahuinya pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak ada satupun yang basah tak ada satupun yang kering melainkan semua tertulis di lauh mahfud kitab yang nyata Al-An'am 59 tidak ada yang lepas semut hitam jalan di dalam kegelapan malam di hutan yang kelam di atas batu hitam legam pasti tahu karena semut Allah yang ngurus setiap saat bagaimana mungkin Allah tahu daun jatuh setiap daun bertasbih Allah yang mendesain daun Allah yang menyusun Allah pula yang menghidupkannya Allah pula yang menjatuhkannya bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia ciptakan yang dia urus dan dia jatuhkan sedangkan jatuhnya daun juga rezeki bagi makhluk Allah yang lain bagi cacing bagi binatang-binatang yang semuanya juga ciptaan Allah dan diurus oleh Allah tidak ada yang lepas Sebutir jatuh dalam kegelapan itu pun pekerjaan Allah Allah menumbuhkan apa yang dia kehendaki dengan dijatuhkan butir-butir Allah nurunkan hujan dengan air yang sama tapi pohon tumbuh berbeda-beda salak, jeruk, duren, nanas daun paku semuanya ditumbuhkan berbeda-beda rasanya padahal airnya sama ada yang mengatur dialah Allah pisang dengan sempurna bungkusnya kulit dalamnya begitu lembut sempurna sempurna maha suci Allah salak nyimpen biji yang keras di, oleh kulit yang enak pakai plastik buatan Allah yang enak dimakan dibungkus oleh kulit salak subhanallah duren saya tidak tertarik membahas duren selain mahal asam urat katanya begitu <laughs> maha suci Allah yang menciptakan duren memang penampilan luarnya berduri tapi dalamnya subhanallah bijinya lumayan ah, mengagumkan harusnya makan durian tuh menangis karena ingat mahal harganya <laughs> bukan itu iya. siapa yang menciptakan begitu nikmatnya durian itu enak tapi yang lebih enak adalah ingat kepada yang menciptakannya yang menciptakan durian menciptakan lidah kita tapi oleh Allah diatur supaya kita tidak emosional. Seenak apapun duren, makan satu karung pasti bermasalah. Nafsu ini selalu terbatas kesenangan, Tapi nafsunya tidak terbatas keinginannya. Makanya yang diperbudak nafsu bermasalah hidupnya. Silakan. Dan semua tertulis di lauh mahfud. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Semua yang terjadi awal, sedang, akhir, yang nampak, yang tersembunyi, semua sebab Allah tahu. Allah sudah tahu jodoh saudara ini yang belum punya jodoh. Jawab. Ah, saudara ragu-ragu ginian. Kalau daun jatuh saja Allah tahu, masa sebesar saudara nggak diketahui? Tenanglah. Tapi di mana ya, Allah? Saya tidak tahu ya. Kenapa nanya ke saya? Sudah saudara istiqoroh dan ingat orang yang paling saudara cintai walaupun sudah membuat kartu undangan belum tentu jodoh saudara. Wah, jadi gimana? Ya setidaknya saudara harus tahu saja bahwa kalau belum ijab kabul belum jodoh ya. Undangan itu belum ijab kabul betul kan? kecuali yang sudah hijab kabul dulu baru undangan itu udah jodoh tidak ada yang tidak tertulis di lau mahfud hebatnya kita ikhtiar tidak akan keluar dari takdir pindah dari satu takdir ke takdir lain kalau tidak belajar takdirnya nilainya empat kalau belajar gigi nilainya 8. Belajar habis-habisan 8 setengah. Kenapa enggak 10? Karena Allah yang Maha tahu ujubnya kita akan menodai nilai bagus kita. Ada yang udah ikhtiar habis-habisan tetap tidak sembuh sakitnya. Karena Allah akan mengganti kesembuhan lahir dengan kesembuhan hati. Dia berobat dia pergi sana sini, sakit tetap, tapi iman makin kuat. Ini lebih bernilai daripada sehat badan. Dan ingat, siapapun yang sembuh dari penyakit sama dengan yang tidak sembuh-sembuh, ujungnya meninggal, ya kan? Apa kalau sudah sembuh dari sakit tidak meninggal? Ada yang sudah sembuh, pas pulang tabrakan, meninggal. Temennya di rumah sakit belum ada rahasianya jangan jangan risau sempurnakan saja ikhtiar kita kenapa saya sudah ikhtiar Allah tidak memberikan yang kita inginkan bukan Allah tidak punya tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita bentuknya, waktunya kita tidak usah ngatur Allah yang maha tahu kita patuhi saja perintah Allah ya Allah nyuruh takwa dalam ikhtiar kita sempurnakan dah dagang untungnya kita kecil terus karena jujur timbangan tidak pernah licik selalu dijelaskan kekurangan dari dagangan kita jadi untungnya sedikit terus sedang itu kiri kanan untungnya besar-besar tidak apa-apa untung sedikit yang penting keperluan kita terpenuhi tapi saya nggak bisa nabung untuk beli motor. Ternyata ada motor di rumah. Punya paman nggak dipakai dititipkan bebas pakai. Sama aja. Tapi saya biaya buat anak tidak cukup nih. Tapi anak beasiswa semuanya. Cukup juga. Jangan ngarang hadirin. Tapi saya nggak pernah bisa beli rumah. Tapi itu rumah saudara dua tingkat kosong, enak. Eh, suruh diurus aja. Sama itu. ya ya, listriknya dibayarin saudara, ya. Semuanya juga beras dikirimin, tapi saya tidak punya rumah. Gak apa-apa di dunia tidak harus punya rumah semua. Yang penting punya rumah di sorga, ya kan? Halo? Gak harus kok. Kita semua yang kita inginkan terjadi, yang harus tuh, yang enak tuh kita mendapatkan yang terbaik menurut ilmu Allah. Tapi kenapa sahabat saya padahal dia baik ke saya sekarang dia tidak mau dekat dengan saya karena Allah tahu saudara sering nelfonin tuh pengen dikasih sesuatu saudara kaya kerjanya SMS apa kabar om ya ayyuhalladzina amanu terus aja ayat-ayat sedekah keluar dia sebetulnya bukan ingin orang lain soleh tapi ingin orang lain metelin itu rezekinya oleh Allah aja diatur handphone hilang saudara nggak ingat ke kita kenapa pertolongan Allah supaya tidak menuhankan dia Saudara jatuh cinta oleh Allah dibuat yang dicintainya tuh jatuh cinta ke yang lainnya jadi segi enam gitu hatinya jadi nggak jelas ya, teh gimana Allah jadi ruwet begini bukan ruwet saudara aja yang ruwet nggak ngerti karena Allah tahu saudara mabok kepayang sama dia jadi Tuhan sebelum ngaji SMS dulu ya itu saja terus dia Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini bekal cilaka nih jatuh cinta sama orang ini. Udah dibalikin aja hati yang tadi cinta jadi enak. Mudah bagi Allah ngebulak-balik hati, ngebulak-balik jaga saja gampang, ya kan? Makanya walaupun sudah janji sehidup semati dibalikin aja. Mungkin nunggu kita mati, ya. Hati-hatilah, Gak ada yang bisa di pegang selain ketentuan Allah yang maha agung yang pasti terjadi benar tapi dia nulis janji di kertas segel nggak ngepek ketentuan Allah mah tidak tergantung kertas segel ya benar nah Allah maha dekat Allah maha melihat sempurnakan ikhtiar ya kita akan bergerak dari satu takdir ke takdir lain yang semuanya sudah ada dalam ilmu Allah. Gak apa-apa kita tidak usah ikut campur takdir. Itu mau urusan Allah. Urusan kita mau patuh aja. Apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Itu saja terus. Konsentrasikan kepada apa yang Allah sukai dan tulus. Terkala Allah mau melakukan apa saja kepada kita, ya memang kita ini milik Allah dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Jelas sendiri, Nah, jangan rewel. Besok saya harus bertugas ada pelatihan di negara seberang. Sampai saat ini paspor masih di eh, kedutaan Arab, belum keluar. Berangkatnya besok jam 6 pagi. Kalau tidak ada paspor tidak bisa berangkat. Tiket sudah siap. Program di sana pada Jumatan sudah siap tapi sampai sekarang paspor belum kepegang karena belum keluar. Tegang jangan. Kalau tegang bisa mengeluarkan paspor dari badan kita, silakan saudara tegang. Tegang kan tidak merubah apapun. Daripada tegang mending wirid. Daripada tegang mending tobat. Siapa tahu ada banyak dosa yang membuat terhalangnya pertolongan Allah daripada tegang mending sholat sekarang nggak SMS kemana ada yang di SMS nya juga nggak ngerti nomornya ya sedangkan semua yang ngecap semua yang ngatur itu makhluk dalam genggaman Allah mudah-mudahan niatnya lurus sehingga besok bisa bertugas dengan baik Allah sedang mendengarkan kita dan mudah bagi Allah mendatangkan kapanpun ya masih ada waktu jam berapa sekarang setengah sembilan berangkat jam enam masih lah ya untuk memperbanyak taubatan doa Mati untuk tidak tegang-tegang amat ya seperti musim mutasi di kantor, tegang, jangan tegang ya. Sebab kita tidak termasuk yang dimutasikan, tak kerja juga enggak di sana ya. Selalu kembalikan ke Allah. Telat kembalikan ke Allah tegang pasti. Karena Allah ingin semua dikembalikan kepada Dia. Yang cemas-cemas pasti itu nyandarnya kepada selain Allah. ya kan? Kalau bulat nyandar ke Allah, setiap makhluk milik Allah, setiap kejadian dalam genggaman Allah, kita kejar saja Allahnya. Memperbanyak tobat, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, asmaul husna, apa sajalah yang Allah sukai. Mungkin ditelat-telat itu supaya kuat takarubnya. Silakan surat Luqman 34. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Sesungguhnya Allah Innallaha indahu Sesungguhnya hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat Dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tiada satu orang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah innallaha alimun khabir sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal subhanallah hujan itu milik Allah jangan sekali-kali minta ke pawang hujan dengan cara-cara yang memalukan ada yang pakaian dalam disimpan di genteng ini benar-benar memalukan Allah yang menurunkan hujan benar-benar akidah ngaco bagaimana mungkin CD disimpan di atas jemuran untuk nahan hujan dari Allah penguasa langit bumi alangkah dangkalnya tinggal doa kepada Allah ya Rasulullah juga istisqa minta hujan dan ketika hujan menjadi besar dan banjir Minta dipindahkan ke tempat yang lebih memerlukan Allah penguasa dan tidak memerlukan ramuan-ramuan Cabai, rempah-rempah Nggak nyambung Allah penguasa langit dan bumi Menyukai doa Saudaraku dan Allah Mengetahui apa yang ada di dalam rahim Pasti ya tuh Sedangkan yang mempertemukan sel telur dengan sperma itu adalah Allah. Sperma tuh nggak ngerti apa-apa masuk ke sel telur tuh ya. Harusnya tersesat dia. Karena dia belum pernah tahu. Dari 100 berapa 100 juta 200 juta sel sperma yang bertemu sel telur cuma satu. Tapi siapa? Kita. Angkatan kita itu 199 juta sekian. Tidak jadi manusia. Makanya we are the champion itu betul. Untuk satu babak ya. Allah yang mendesain saat demi saat. Walaupun para ibu tidak mengadakan rapat. Harusnya kan para ibu rapat tolong lidahnya komposisinya disamakan karena saya tukang dagang makanan bisa nggak laku kalau lidahnya tidak cocok sama semua presisi penciuman kita sama ini mata kita merah sama ya diatur oleh Allah presisi semuanya presisi Masya Allah tanpa rapat bagaimana rapat mau dibahasnya juga nggak ngerti beres dan waktu pertumbuhan tubuh kita ini detik demi detik tuh sel tuh tumbuhnya dengan sempurna kapan harus jadi tulang kapan jadi pembalut tulang kapan jadi sendi kapan jadi detik demi detik sempurna dalam tempat yang sangat tersembunyi di dalam rahim dan sempurna anehnya ibu makan jengkol, pete, karedok, lenca, dorokdok dari segi nama saja kita sudah mengkhawatirkan seperti apa jadinya. Coba kalau petai tersisa satu di sini, aduh, ada kurang wibawa kita pepetian setiap hari. Masuk Allah. Aduh, pokoknya kalau ingat Allah mah cuman takjub, takjub. Begitulah harusnya. Tapi sayang kita memikir apa aja sampai nggak ngerti begini ya, Mikir dorok-doknya saja. maksud si Allah. Diramu oleh Allah dari segala macam tadi cireng coba. Mau jadi apa di tubuh kita cireng? Lencak, nah ada lumayan ya. <laughs> Jadi bola mata mau. Sari ijuk supaya rambutan ayo oh, ibu punya rambutan kenapa bu ya supaya anak saya rambutan Alhamdulillah beres tuh Allah yang menciptakan bagaimana Allah tidak tahu yang dia ciptakan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok saya juga tidak tahu nih ada atau tidak jadi atau tidak berangkat rencana mah rencana semua tapi tetap hanya Allah yang maha tahu. Bahkan kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Ada yang saya baru dapat informasi seseorang sekolah sudah tingkat dokter hampir jadi profesor pergi keluar kota tabrakan meninggal ya begitu aja memang apa saudara yakin kurang dari sini masih hidup Makanya tobatnya serius nanti. Siapa tahu itu tobat terakhir. Wah, jadi tegang begini pengajian ya dan memang kita tidak tahu. Kan dulu ada jamaah yang pulang dari sini meninggal ya kan? Ada kemungkinan kita. Bisa nggak ditunda ya? Eh, atau jangan nanya sama saya ya, sama Allah yang Maha mendengar. Kenapa saudara seperti yang tertekan begini? Berat ya kalau ingat mau mati belum siap kan? Allah merahasiakan kematian supaya kita siap terus. Dan kita tidak tahu di mana kita akan mati. Kita akan datangi itu tempat kematian kita. Allah sudah tahu di mana kita bakal mati, kita akan datang ke sana. Makanya kalau naik pesawat kan ada yang kalau saya takut pesawatnya jatuh di laut nanti gimana kalau saya jatuh di laut dimakan hiu ibu kalau ibu rejeki hiu ibu pasti ke sana ya <laughs> aduh bisa nggak dirubah takdirnya jadi saya yang makan anak hiu ya tuh tinggal minta ke Allah penguasa takdir ya kalau ada celah-celah bisa dirubah takdir dengan amal, misalkan belum terbang sedekah dulu. Dan itu cukup untuk merubah ke takdir lain ya yang harusnya meledak jadi tidak kan bisa ada garis-garis takdir yang oleh Allah dipindahkan ke takdir lain dengan amalan yang dicontohkan tidak boleh ngarang amalannya juga misalkan saum wedal ini saum bedama nganggur aja itu mah nggak ada apa-apanya, cuma lapar aja, nggak ngepek apapun. Tapi kalau saum sunnah, saum Daud, orang yang saum Daud kan, orang yang saum itu kan doanya mustajab. Itu bisa bergerak tuh dari satu takdir ke takdir lain. Tapi tetap di dalam ilmu Allah. Tidak sesuka kita. Tiap mau meninggal sedekah manjangin. Alah alah alah alah mau mati nih sedekah. Atau saudara kelamaan di dunia ya. Tetap walaupun ahli sedekah meninggal ya. Benar? Tahajud. Itu kan sepertiga malam terakhir itu mustajab. Artinya sepertiga malam terakhir itu Allah memberi peluang kepada kita bergerak tuh takdir-takdir ke takdir terbaik kita. Allah yang maha menguasai setiap takdir kita. Makanya aneh kalau saudara tidak mau bangun malam, tidak mau tahajud, gimana? Pada saat itulah kita bisa diberi peluang oleh Allah memilih yang terbaik ini kesempatan doa minta dari takdir dililit hutang oleh Allah ada garis takdir dilepaskan hutang tapi saya nggak dapat aja uangnya gampang bagi Allah ngelunasin bikin aja orang yang ngeluh ngehutangin kita jadi males nagih bosen nagih kamu mah kalau ongkos saya habis udahlah halal lah daripada saya tekor beres <laughs> Allah apa susahnya bagi Allah menghalalkan hutang kita ya kan? Tapi saudara nggak usah ya Allah kalau bisa buat dia menghalalkan, jangan sok tahu. Minta lunas meminta lunas aja. Tidak usah detail ya. Ya Allah mengetahui cara terbaik. Ini saya sudah tahajud dua tahun ah tapi hutang nggak lunas-lunas. Mungkin hutang gak dilunasi membuat saudara nambah iman, nambah tenang, nambah kokoh, ya. Nambah yakin akan jaminan Allah, nambah tidak tergantung. Nanti saudara akan disita tokonya. Dulu berat sekali, toko inilah tempat saya menggantungkan hidup. Dengan toko ini, anak-anak saya makan, itu kan dah tuh. Sudah menganggap toko jadi Tuhannya, Makanya oleh Allah mau disita. Lama-lama oh iya bukan ini yang mencukupi Allah. Bisa nggak jadi atau diambil sekalian. Udah itu Allah membuka aliennya baru. Gak apa-apa diambil. Besok lusa juga bisa didatangkan lagi, ya kan? Lahir aja nggak bawa toko nggak apa-apa. Tapi saya lahir di emper toko ya itu Al-Qaradu ayat 8 ayat 9 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang wanita dan kandungan di rahim ada yang sempurna dan ada yang bertambah dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak Allah yang maha besar lagi maha tinggi seperti apapun tubuh kita ini sudah dirancang sempurna Allah yang merancangnya tapi kenapa itu ada yang cacat tidak ada yang cacat ciptaan Allah Pasti di sana Allah menunjukkan sesuatu kebesarannya. Jangan sangka yang dianggap cacat itu punya kekurangan, bahkan mereka punya banyak kelebihan. Saudara kita yang tunanetra kan lebih luar biasa. Mereka mengarungi hidup tanpa melihat. Coba saudara tutup matanya dari sini sekarang. Suruh keluar, nggak maju-maju. Ada saudara kita yang hidup berumah tangga, mengurus anak tanpa melihat. Bukankah luar biasa? Di YouTube, internet ada seorang yang tidak berkaki dan tidak bertangan. Mungkin saudara pernah melihat hanya di pangkal pahanya ini ada beberapa jari begini. Beliau ternyata menjadi motivator yang luar biasa. Beliau mencontohkan ketika dirinya terbaring seperti guling saja. Tidak bisa bangun sama sekali. Dan saya mencoba bangun. Tidak bisa. Sekali tidak bisa. Dua kali tidak bisa. Sepuluh kali tidak bisa. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kalau saya tidak mencoba. Saya tidak akan pernah bangun. Akhirnya beliau menemukan buku. Dan kepalanya ditekan ke buku. Sehingga melenting badannya. Dan bisa berdiri dalam keadaan yang sangat terbatas. Orang-orang menangis melihatnya. Seperti itulah ikhtiar. Tidak pernah mengenal menyerah. Sepertinya tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tapi sampai juga ke tempat ini. Kita kumplit nih. Malah bermasalah lagi. Jangan melihat cacat kurang sopan menyebut begitu ya semuanya sudah sempurna hanya dalam perencanaan Allah orang yang diberi keterbatasan sebentar kok di dunia ini kalau dia ridho Allah ridho dihina orang dia sabar bergugur dosa orang tuanya orang tua pilihan yang dititipi seperti itu tentu berat kemarin ada seorang ibu yang membawa anaknya umur 8 tahun yang tangannya begini, kakinya hanya satu, menonjol yang jadinya hanya dipangku terus ada hitungannya capeknya ada hitungannya beratnya ada hitungannya di sisi Allah belum lagi diremehkan tetangga ada hitungannya tidak ada yang disia-siakan kalau ridho terakhir ayatnya adalah surat Yunus ayat 61 saudaraku sekalian Apakah Allah sedang menyaksikan kita saat ini? Yakin? Seharusnya setiap saat kita begitu Sedang wudhu merasa Allah menyaksikan Wudhu jadi enak kalau merasa disaksikan oleh Allah Tidak akan luput Tidak akan main-main sambil wudhu Allah menyaksikan kita di kamar mandi Tidak sembarangan kita di kamar mandi Allah menyaksikan ketika kita mau tidur Apa yang kita pikirkan Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Allah tahu Dah kalau mau tidur Jangan banyak ingat macam-macam Belum tentu hidup besok Ya Mendingan wirid saja Orang yang tidur dalam keadaan zikir Sepanjang tidur dianggap berzikir Bagaimana kalau mimpi mengerikan Ya tinggal berlindung kepada penguasa tidur kita. Siapa? Allah. Bagaimana Allah kalau sedang tidur gempa? Ya itu tinggal jalanin saja. Ya. Bagaimana kalau saya ketimpa? <laughs> Kan belum, jangan sengsara duluan. Berlindunglah kepada Allah yang menguasai kita sedang tidur. Surat Yunus ayat 61. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan sesuatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu Biarpun sebesar darah Baik di bumi ataupun di langit Tidak ada sesuatu yang lebih kecil Dan yang lebih besar daripada itu Melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfud Jadi kalau membaca Quran Para penghafal Quran niatkan saja setiap ayat yang dibaca untuk takarub kepada Allah ya harus lebih kuat niat itu daripada niat hafal harus lebih kuat niat membaca tiap ayat untuk mendekat ke Allah daripada niat menjadi seorang penghafal hafiz Quran niat diridhoi Allah ini harus lebih kuat karena yang penting itu Allah ridho ya kan kalau niat mencari ridho Allah mudah bagi Allah membuat kita hafal tapi kalau kita ingin hafal belum tentu Allah ridho Kalau niat hafalnya hanya untuk dianggap hafal Allah tahu apapun yang kita kerjakan Tidaklah kamu membaca satu ayat dari Al-Quran Atau kamu mengerjakan pekerjaan apapun Kecuali Allah menyaksikannya Maka mulai sekarang Teruslah latih untuk yakin Allah sedang melihat Allah menatap, Allah tahu nih sedang nulis SMS Allah tahu yang saya tulis astagfirullahaladzim ya Allah jangan dicatat gak bisa tetap dicatat ya yang punya pacar Allah tahu yang apel kemanapun Allah menyaksikan dan Allah mencatatnya dan mudah bagi Allah membuat dia berpaling menjadi mual melihat saudara ya calon mertua yang tadinya ingin tiba-tiba membatalkan seketika mudah itu agak kemarin kan mendukung kenapa sekarang tidak mendukung karena Allah tidak mau menjodohkan ada jalannya kenapa saudara jadi tegang begini makanya jangan kalau mau pacaran usahakan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah tidak bisa sudahlah Cukuplah Allah Kalau kita melakukan sesuatu Orang ada, orang tidak ada Sama, Allah pasti Ada Orang lihat, orang tidak lihat Apa-apa, Allah pasti Lihat Orang mau muji, orang tidak muji, nggak ada urusan buat kita. Yang penting Allah ridho. Kita mah tidak usah nyari ridho orang, nyari ridho Allah. Bukankah kita harus nyari ridho orang tua? Ya, nyari ridho orang tua itu dalam rangka nyari ridho Allah. Tidak terpisah. Lakukan saja apa yang Allah sukai, ya. Dan cukup. Kalau sudah dilakukan jangan disebut-sebut. Lempeng. Supaya udah cukup lah. Allah tahu udah cukup. Kalau orang lain tidak tahu amal kita nggak apa-apa. Jawab. Halo, jawab. Orang lain tidak tahu jasa kita. Tapi kita sudah membangun masjid. Nama kita tidak jadi anggota DKM. Tidak apa-apa. Atau saudara ingin dipahat. Tidak apa-apa, kita sudah berjuang, nama kita tidak disebut, gimana? Tidak apa-apa. Itu ada sahabat Nabi dalam peperangan, ada benteng musuh yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya sekelompok pasukan mempunyai ide, Panglima saya minta izin, saya akan masuk melubangi, masuk ke dalam, pintu gerbang dibuka, barulah diizinkan sekelompok membuat lubang ke bawah dan terjadilah kemenangan. Panglima waktu itu memanggil siapa yang mempunyai ide menerobos. Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah, tolong siapa yang tahu beritahu. Karena dimintanya karena Allah, ada yang ngacung. Saya tahu. Coba sini, ada tiga syarat pak orang itu. Apa aja syaratnya? Satu, beliau tidak mau diumumkan. Ini yang tidak mau diumumkan baik tidak akan saya umumkan. Yang kedua, tidak mau mendapat imbalan baik tidak akan diberi imbalan yang ketiga dia tidak mau dipanggil lagi baik saya lah orangnya pak assalamualaikum beres sudah janji tidak dipanggil lagi itu yang asli berjasa karena ingin utuh diterima Allah takut cacat senang dipuji orang cukup Perlukah kita mendapatkan predikat sebagai orang terbaik? Tidak perlu. Perlukah kita mendapat penghargaan dari presiden sebagai santri teladan tingkat nasional? Perlukah pesantren ini mendapat penghargaan dari PBB sebagai pesantren uh, yang peduli kepada alam semesta? ah nggak lah kita mah nggak perlu pujian siapa-siapa yang penting mah kita lakukan yang terbaik mumpung kita hidup tidak perlu kita disebut sebagai uh, pelajar terbaik yang penting mah kita lakukan yang terbaik sehingga nilai kita lebih baik dari pelajar manapun di penjuru dunia ini nggak dapat penghargaan nggak apa-apa tugas kita kan hanya melakukan yang terbaik bukan mendapatkan penghargaan terbaik ya kan khairun nas anfa'uhum linnas perlukah kita dikagumi orang jawab tak perlu yang penting kita lakukan aja yang terbaik sampai Allah kagum kepada kita udah biasanya yang gitu-gitu dan nanti prestasinya juga puncak Rasulullah orang yang ikhlas dan puncak prestasinya ya karena ikhlas jadi nggak beban. Seperti sepak bola itu jangan cari piala, tapi tendangan yang terbaik itu kan yang bikin gol yang bukan pialanya kan yang bikin gol. Ah, saya tidak tertarik ngobrolin sepak bola ya. Suka tegang. Futsal. Ini kemarin santri pertandingan futsal. Saya juga bingung ngasih nasihatnya jangan menghalang-halangi orang lain gitu ya. jelek kan. <laughs> kegolan terus ya pokoknya melakukan aja yang terbaik jangan sakit hati jangan ngeladenin kalau ada orang yang berbuat licik ya nah lah ini segala permainan jangan all out habis-habisan mempertaruhkan jiwa raga ah nggak perlu Lakukanlah yang terbaik hadirin dalam hidup ini. Kita dagang jujur bukan supaya laku, kita dagang jujur supaya Allah suka. Titik. Allah Kalau orang sudah sibuk dengan Allah yang Maha melihat, nggak perlu kita cari cinta kekaguman orang. Sebagai penutup, saya bacakan sebuah hadis, maaf ini. Hadis ini Penting ini bagi saudara yang pengen dicintai orang. Alhamdulillah paspor sudah keluar. Sedang diantar ke Bandung. Ya gitu. Maaf hadirin sebetulnya mau buka hadis ya tapi rada penasaran barusan. Saya harus jujur karena Allah Maha tahu. Enggak bisa dipungkiri saya senang hadirin alhamdulillah. Maaf ya, agak agak strategi sedikit. Tapi asli saya melihat hadisnya ini. Cuma pas lihat ada SMS jadi pucuk dicinta ulam tiba ya. nah ini dia kalau saudara takdirnya jadi mubalik seperti yang Allah ujikan kepada yang lagi bicara ini perlukah kita ingin dicintai umat tidak perlu perlukah kita ingin dicintai istri secara hakikat tidak perlu perlukah kita mencari cinta orang mau apa Cinta itu dalam kekuasaan Allah nggak bisa dipaksa. Coba saudara ada orang lewat, hei cintai saya, ih amit amit malah gitu. Kamu kalau nggak cinta saya tempeleng makin lari aja. Ya bisa kan? Ibu-ibu sering ditanya, ibu perlukah kita dihargai orang lain? Tidak. Perlukah kita berusaha agar anak-anak kita balas budi? Tidak. Perlukah ibu berusaha agar suami cinta? Perlu gimana caranya pada diam langsung udah bingung ini caranya hadisnya sahih ya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3139 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila Allah mencintai seorang hamba lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril Jibril Sesungguhnya aku mencintai si fulan Maka sukailah dia Maka malaikat Jibril mencintainya Lalu malaikat Jibril Berseru kepada para malaikat penduduk langit Wahai malaikat, wahai penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai si fulan Maka cintailah mereka oleh kalian Maka Para penghuni langit para malaikat cinta kepada hamba ini. Subhanallah, kalau seseorang sudah dicintai malaikat. Lalu mereka pun mencintainya dan diletakkanlah penerimaannya bagi mereka di muka bumi. Jadi makhluk-makhluk bumi juga oleh Allah dibuat pada cinta tanpa kita yang mereka merekayasa. Allah yang menghujamkan di hati. Dan bukan hanya manusia nanti yang cinta, tapi binatang-binatang juga. Kalau Allah mau pada sayang ke kita, misal singa. Ah. Enggak. Kucingnya ah. akan bertasbih. Makanya tidak usah heran para wali Allah itu kita tahu banyak riwayatnya. Ada singa, ada apa sing? Kamu ke sini. Ada perintah dari Allah kalau enggak pergi orang-orang pada ketakutan. Pergi itu singa. Anjing menggonggong, anjing kan milik Allah bertasbih. Sangat mudah bagi para kekasih Allah tuh. Nah, kita kan Sebaliknya bila Allah membenci seseorang, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka malaikat Jibril membencinya Lalu malaikat Jibril berseru ke malaikat, sesungguhnya Allah benci kepada fulan, maka para malaikat membencinya. Kemudian diletakkan pula penolakan di muka bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Kala hidup mah cukup asal Allah senang ke kita aja udah cukup. Ya. Sebab kalau Allah senang ke kita, berarti malaikat-malaikat senang dan Allah tanamkan. Tapi kita jangan oh saya ingin dicintai dia, berarti saya harus cintai Allah. Enggak usah strategi kita, nggak ada apa-apanya. Ya. Cinta Allah udah cukup bagi kita, benar? Walaupun sedunia nggak ada yang suka ke kita, kalau Allah sayang ke kita nggak apa-apa, udah pasti untung. Tapi seluruh dunia senang ke kita, tapi Allah murka ke kita, nggak ada apa-apanya, pasti rugi. Terima kasih hadirin sekalian. Pada hasilnya kan tidak tegang, password sudah keluar. Sebetulnya informasi ini pun manfaat buat saudara kan. Siapa tahu suatu saat saudara menghadapi posisi yang sama. Daripada tegang, mending wirid. Mau tahu wiridnya? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak harus jelas. Jangan nggak jelas gini keinginan diam gini kan gimana saya menjawabnya mau tahu tidak tunggulah dalam pertemuan yang akan datang ya ada banyak wiridnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wahai yang maha hidup wahai yang maha menguasai segalanya sendiri tolonglah saya birahmatika astagi dengan roh itu wiridnya dianjurkan Rasul atau Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada itu supaya jitu tuh jalan keluarnya itu surat Al-Kahfi ayat 10 atau Rabbi syrahli sodri ويسر لي أمري واهلل عقدة من lisani yafqahu qawli Ya Allah lapangkan dadaku mudahkan urusanku tuh ada wiridnya ya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tobat dosa apa nih sambil Begitu jadi pada mikirin paspor yang enggak di dalam kekuasaan kita, mendingan mikirin apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, karena Allah lah satu-satunya penolong kita. Tidak boleh di hati kita meyakini ada pemberi nikmat lain selain dari Allah. Selain Allah cuma jalan. Tidak boleh kita meyakini ada obat yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan obat cuma jalan tidak boleh punya keyakinan ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan tidak kalau dokter hebat jangan meninggal dong ya dokter salah satu jalan tidak boleh kita meyakini ada pemberi rizki selain Allah Allah pemberi rizki selain Allah cuma jalan kita harus berterima kasih kita harus menghargai tapi tetap hati ini Allah Setuju? Makasih. Makasih hadirin cukup. Tanggal 2 April hari pertemuan kita. Ajak seorang ajak satu. Ajak keluarga, orang tua, adik ya. Insyaallah 2 April hari Sabtu kumpul asar. Kita ada silaturahmi kubro acaranya sesudah asar kita baca Quran mudah-mudahan bisa khatam mungkin ada yang juz satu juz terserah nanti dua juz terakhir kita baca sama-sama menjelang maghrib kita sholat maghrib sama-sama lalu tausiah mudah-mudahan nanti tidak hanya seorang yang menyampaikannya pada isya kita muhasabah doa sesudah itu kita makan sama-sama supaya semua kebagian makanan bagaimana ah, saudara tepat ya harga diri ya walaupun hanya membawa dua butir sukro itu jauh lebih baik ini juga sukro adik saya ah, ya pokoknya terserah jangan tawakal kepada teman ya tapi kalau nggak ada sama sekali takdirnya ya sudahlah nggak apa insyaallah mudah-mudahan Allah mendatangkan banyak hamba-hambanya yang tulus dan berkah doa kita diijabah takdir-takdir kita dirubah oleh Allah ke takdir yang lebih baik insyaAllah Allah melihat semuanya terima kasih sahabatku oh pengumuman kotak infak kotak itu yang jalan duluan ini memang jarang besar nih 2.782 tapi saya tetap menghargai ya kalau yang hadir 3.000 ini rata-rata di bawah 1.000 ya sekitar 900-an nggak apa-apa saudara nggak apa-apa hitungannya bukan dengan saya dengan Allah ya saudara lalu sarban wakaf 15 juta 95 ribu Alhamdulillah saudara mau berwakaf wakaflah ya wakaf ini amal jariah kita sedang bangun masjid kita pasti akan mati mudah-mudahan amal jariah ini mempertemukan kita di surga nanti terima kasih dan bagi saudara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 سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين innaka hamidun majid Hadirin Allah Maha tahu siapa kita Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan Setiap maksiat yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Pasti Allah mengetahuinya orang-orang banyak menghargai kita bukan karena kita mulia tapi karena Allah masih menutupi apa yang diketahuinya kalau Allah membeberkan sedikit saja aib-aib kita kalau Allah membuka sedikit saja niscaya kita akan menjadi sangat hina Allah maha baik Walaupun Allah tahu kita durjana Berumur dosa Tidak yakin kepadanya Penuh maksiat Kotor Munafik Tapi Allah terus membimbing kita Untuk bisa mengenalnya Dan masuk Allah lah yang mempertemukan kita malam ini Niat saja sudah jadi amal Pergi mencari ilmu Sepanjang jalan menggugurkan dosa Mengangkat derajat Allah memberikan air wudhu Setiap tetesan wudhu menggugurkan dosa kita Allah memberi kemampuan kita bisa sujud Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan Padahal kalau Allah hitung-hitungan dengan kita ini kita sudah binasa. Hadirin kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Kalau nanti malam tubuh ini sudah kaku karena sudah dicabut nyawanya, berarti sholat isya tadi sholat terakhir kita. Mudah-mudahan tobat kita malam ini diterima Marilah hadirin kita jujur di hadapan Allah yang maha tahu Sambil kita mohon ampunannya Rasulullah seratus kali sehari beristighfar, bertobat Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Ya Ghafurur Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Arhamar Rahimin Irhamna ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfarlah hadirin sambil dibuka lembaran masa lalu kotor kita Setiap wasiat yang disaksikan Allah Mari kita mohonkan ampunan supaya dihapuskan selama-lamanya. Astagfirullahaladzim Astagfirullah barat bukalah lembaran kelam lembaran hitam kita tahu apa yang pernah dilakukan dalam hidup ini istighfarlah hadirin Allah maha tahu maha menyaksikan maha menatap أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي Istighfar yang hidupnya musrik Yang menuhankan dunia ini Yang sibuk menuhankan harta Kedudukan Yang menuhankan pujian yang menuhankan penilaian orang istighfar yang munafik yang hidupnya penuh topeng penuh kepalsuan hanya ingin bagus dalam pandangan orang beda antara mulut dan hati. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfar yang pernah mendekati jina Yang matanya berjina Yang tubuhnya pernah tergelincir Allah melihat semuanya Tidak ada yang tersembunyi Astagfirullahaladzim Atubu Ingat dosa kepada orang tua Istighfar Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani samira Rabbi firli wali walidayya warhamhuma كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم أستغفر الله istighfar yang pernah memakan harta haram makanan haram para perokok istighfar yang meracuni tubuhnya Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Wahai yang maha dekat Ya Allah, Engkau berjanji Majlis zikir, Majlis penuh rahmat dan ampunanmu. Engkau yang mengumpulkan kami, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatahirin. Waj'alna min ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha ila anta ya Allah subhanaka inna kunna minal zalimin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سقرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzab qabr ya Allah wa na'udzu bika min fitnatin nar ya Allah ampuni dan muliakan guru-guru kami para ulama mu jadi jalan darimu kami mengenalmu muliakan guru-guru kami ya Allah keluarganya keturunannya ya Allah ampuni dan selamatkan ibu bapa kami selamatkan sisa usianya selamatkan saat akhir hayatnya ya Allah Selamatkan di kubur Selamatkan di yaumal hisab Selamatkan di akhirat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastajib. Ya Allah kabulkan siapapun yang munajat ini ya Allah amin hadirin bagi yang masih ingin doa Allah maha dekat Allah maha mendengar Allah maha mengabulkan Allah yang menguasai setiap takdir jangan ragu hadirin doa Allah kalau janji anak inda zanni abdi bi aku sesuai prasangka hambaku innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahai yang maha agung catatkan siapapun yang hadir yang menyimak yang ingin hadir benar-benar menjadi hamba-hamba yang marifat padamu hamba yang yakin padamu ya Allah hamba yang tidak ragu untuk mengabdi padamu ya Allah golongkanlah sisa umur ini umur yang bersih umur yang lurus kemudian yang bisa jadi bekal pulang berjumpa denganmu Ya Allah berikan ketenangan bagi yang gelisah Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah Bukakan pintu rezeki yang halal barokah Sembuhkan yang sedang sakit Ya Allah Karuniakan tubuh sehat walafiah Ya Allah Jauhkan kami dari fitnah Jauhkan kami dari bala-bala musibah Allahumma kfir muminin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah berkahi pesantren ini ya Rob Jadikan salah satu tempat yang engkau sukai ya Allah Tempat berkumpulnya orang-orang yang engkau sukai Kami berlindung padamu dari ilmu amal yang tiada engkau sukai ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله يا رب العالمين صلاة سيدنا Terima kasih hadirin maaf nih terlambat kepada segeralah pulang saling tolong menolong satu sama lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh